Bersegera di dalam beramal. Tapi tidaklah yang dimaksudkan oleh Nabi adalah orang-orang yang kita beribadah dengan kegagalan. Tidaklah Nabi memberi nasihat dengan semua ibadah-ibadah kita, dengan amal-amal kita. Kecuali adalah agar kita selamat pada zaman-zaman fitnah sebagaimana sekarang. Dan tentu tidak mungkin ibadahnya orang-orang yang jahil yang tidak cerdas akan menjadi wasilah bagi dia. Bagaimana tidak? Seorang salah pernah menasihati muridnya sebagaimana dikutip oleh beliau Syekh Salim bin bila di dalam kitab Min Wasaya Salaf. Apa nasihatnya? Kalian hidup di sebuah zaman yang para sahabat Nabi tidak ingin bertemu pada zaman Nabi. Coba perhatikan nasihat. Kalian itu hidup di sebuah zaman yang para sahabat Nabi tidak ingin bertemu dengan zaman Nabi. Sementara mereka sahabat Nabi ini punya iman yang iman itu tidak ada pada kalian. Mereka punya ilmu yang ilmunya tidak ada pada Sekarang kalau Apa maknanya? Apakah dengan ibadah sebagaimana ibadahnya orang-orang yang gagal tidak punya nilai? Tidak mungkin. Kalau sahabat Nabi, kemudian para sahabat soleh, mereka yang punya ilmu tidak seperti kita, punya iman tidak seperti kita, itu saja mereka tidak berani untuk berani menghadapi zaman apa? Masa dengan modal bodoh-bodoh kita menghadapi fitnah, dengan beramal dengan cara-cara yang jahil akan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kemenangan mustahil. Mustahil. Di antara masalah yang insya Allah kita ambil contoh di sini banyak sekali sebenarnya yang dicontohkan dalam kitab beliau Siang Jawarih siang Layan tadi. Banyak sekali diberikan pembahasan secara langsung mana masalah-masalah kemudian masalah penting, masalah mendesak berkaitan dengan masalah-masalah kebaikan hamba selamatnya hamba atau sengsaranya atau binasanya yang dia penyebabnya karena tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa dalam pengertian apa tadi? bahas Di antara masalah sangat penting adalah yang kita ambil faedah di sini dua. Dan ini punya hubungan dekat. Lisan kita dan hati kita. Kuasa lisan. Lisan digunakan untuk menahan diri banyak-banyak dalam hal-hal yang menjatuhkan kita di dalam sana. Kemudian masalah ini menjadi wakil untuk membahas tentang bagaimana intimamnya para salaf dan peringatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita meraih puasa itu utuh. Kalau misal ini berarti kalau menurut pengertian Imam Al Ghazali tadi puasanya siapa? Orang-orang yang khusus. Kalau puasa hati berarti khususun khusus. Puasa yang khusus masih banyak selain bisa. Memandang, mendengar, kaki, tangan, dan semua bukan Tapi kita ambil contoh saja masalah di sini bisa. Karena ini masalah yang sangat urgen. Keurgenannya masalah ini, pentingnya masalah ini, peringatannya Nabi secara khusus dalam hal baiknya puasa diterimanya dengan masalah yang berkaitan dengan apa? Kemudian kaitannya dengan hati. Karena tadi sudah kita sebutkan dalam hadis Allah berfirman apa? Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syahwatahu ta'amahu punya hubungan yang sangat dekat. Dan mari kita berkasihan tentang masalah ini. Pertama adalah siap berpisah. Bisa ini gitu. sering hari ini banyak fenomena. Berpuasa pada bulan Ramadan tapi lisannya tidak bisa berpuasa. Alhamdulillah. Yang dimaksud puasa lisan adalah al-imsak an fudulil qalb wal qawdi fil batili wal mirar wal khusumati wal kadhibi wal namimati wal fahsyai wal jafai wal la'ni wasihriyati wal istihza'i Kata beliau yang dimaksud puasa di dalam lisan bukan bisu sama sekali bukan. Di mana lisan ini harus bisa menahan di antaranya udhurul kalam berbicara lebih-lebih yang tidak dibutuhkan yang tidak ada haji baik di dalam urusan agama atau di dalam urusan bicara lebih-lebih betapa kita sering tidak bisa mengontrol contoh saja kalau kita ketemu ikhwan sama ikhwan akhwat sama akhwat lebih banyak kita bisa bicara sakti atau bicara yang betul. Ya? lebih banyak kita bisa berbicara sakti atau bicara yang ternyata kalau bahasa Jawa muspro, oh muspro, bicara Gimana bukti anaknya, gimana suaminya, masih balikan gak sama bukti? Gimana istrinya gimana? pasar begini. Apa faedah? Dan itu tidak patut. Ya, kan? tidak patut. Jangan kaget kalau baru mau ngantuk. Lalu kalau kita bicara yang sama di majelis ilmu, ada ilmu berbicara saling mengingatkan teman-temannya, mulutnya sudah dipegang-pegang terus. Bentar-bentar mau ngomong Nah, sebenarnya kita perjuangan puasa yang mulia. Bisa ditahan dari berbicara lebih. Di antaranya ditahan dari berbicara dalam perkara yang batil. Alhamdulillah. suami supaya istrinya omongannya menang suami kalah. Itu kan banyak bantah-bantahan itu tidak mesti debat dalam pengertian misalnya orang yang berbeda sama ahli sunnah Bukan yang kita di rumah sering bantah-bantahan tidak ada gunanya. Cuma hanya cari pecah saja suami istri bantah-bantahan itu sampai tiga jam. Itu cuma cari pecah. Al-Qawlu berbicara di dalam mirah usumat yang tidak Padahal Islam suruh ngomong yang sederhana kan? Qadar Allah selesai. Nah, kita itu teman tadi sih makanya ini kalau udah ditaruh di sini, ah ini kemarin sudah saya bawa ke sini, ah ini besok dilatih di mana, dah habis-habisnya. Itu cuma hanya cari satu bantah-bantah. Coba kita periksa betul nggak kita ini bicara sesuai dengan Baca Quran rajin, baca Quran. Setelah capek baca Quran, bantah-bantah. Di mana puasa di sana? Al-Qaul berbicara di dalam kebatilan, kemudian mirah berkusuk, kemudian tadi dusta, menerima, ngomong yang keji, kemudian ngomong yang kasar, melaknat, mengolok-olok dan yang semisal. Masalah lisan ini ikhwan Allah. Beliau mengatakan menahan lisan di dalam hidup lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini lebih dikuatkan di dalam dalil bahkan dalil itu menyebut yang paling dominan adalah kaitannya dengan apa? pembicaraan berbicara. Kalau makan minum itu menahan dari dari mulut. Kalau ini dari lisan, dari berbicara. Dalil-dalil yang menerangkan di antaranya yang salah-salah bersabda dalam riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza kana yawmi shawmi ahadikum fala yarfas wa la yajhar." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari berpuasa kalian, jangan berkata yang kotor dan jangan berbuat yang bodoh. Fa ini turun menurun mau au lalu faliyakul ini shahibu. Ini shahibu. Kalau ada seorang yang salah atau hendak menggali kita hukum kejahatan, tidak usah dibantah. Tapi apa? Saya Ini satu contoh yang menunjukkan bagaimana orang menahan diri. Bahkan diterangkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Asyamu junnah minan nar. Faman asbaha shaiman fala yazharu yawma idin. Wa in imrun jahila alaihi fala yastamahu fala yasudduhu wa liyakun intisadi kata Rasulullah puasa itu adalah benteng dari api neraka siapa yang pada pagi hari dia memasuki sebagai orang yang berpuasa maka jangan dia berlaku bodoh berbuat bodoh pada hari ini. kalau ada seseorang berbuat bodoh pada dia janganlah dia celak coba lihat ini didolimi ya kan didolimi kan? Di mana hanya orang yang didolimi ini boleh membalas yang sama? Boleh nggak? Boleh. Itu saja diingatkan, jangan kamu celah, jangan kamu caci. Jawab saja kalau kamu didolimi, ini ibu. Saya adalah orang yang berpuasa. Bahkan secara jelas dalam hadis yang panjang Masalah menjaga lisan, menahan puasa mulut ini dihubungkan langsung dengan masalah pahala dan masalah puasa hati. Mana? ada juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah Allah Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Siam. Kalau illa shaum kecuali puasa. Fa inna dia puasa itu adalah untukku. Orang yang tidak marifat pada Allah, tidak cinta pada Allah, Karena yoma Sobi ahadikum jika adalah pada hari puasanya salah seorang di antara kalian fala ini dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah la yufham min hadza anna ghayra siyami yubahu fihi ma dhukira wa inna innamal muradu anna al-man'a min dhalika bi ta'kid as Maknanya yang dipahami dalam dari sini tidaklah kalau begitu orang yang tidak puasa boleh. Kan tadi kaitannya dengan siapa? Orang yang berpuasa kan Puasanya orang di antara kalian Jangan berkata kotor Jangan berbantah kata Ini maknanya kalau begitu Kalau kita tidak puasa boleh Bukan Tidak puasa tetap apa? Tetap, jangan Haram Berpuasa apa? Lebih-lebih lagi bagi orang Nanti puasamu hanya dapat lapar Kan begitu Lebih-lebih lagi berpuasa Sedang berada dipasang dengan di masjid. Lebih besar mana dosa? Di masjid, tapi di pasar tetap dosa. Tetap dosa. Mencaci maki orang di luar Ramadan dosa. Dosa. Di dalam bulan Ramadan lebih sangat dosa. Kenapa? Di hari yang baik mencaci, apalagi di hari yang tidak baik. Di tempat yang mulia mencaci, apalagi di tempat bisa dipisahkan kehidupan Ramadan gagal, gagal seluruh hidup. Ramadan tidak punya makna, seluruh kehidupan tidak punya tidak punya makna. Tidak punya makna. Demikian pula beliau Syaikhul Rahman membawakan riwayat yang lain semakna dengan ini yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda dari sesiap minat ta'ati wa Langsung dikatakan oleh Tidaklah puasa itu adalah puasa menahan diri dari apa? Makan dan minum saja. Inna masyamu inna lagwi warfah. Sesungguhnya yang dinilai puasa itu adalah puasa dari berbuat sia-sia. Menahan diri dari berbuat yang apa? Sia-sia menahan diri dari berbuat berkata kotor. Berarti ini puasa secara bahasa atau secara istilah? Secara istilah. Nabi sendiri menerangkan seperti ini. Wa insa bakaatul aujaila alaika. Kalau ada orang yang celakamu atau berbuat bodoh pada kamu, jawablah ini soal Disuruh menahan diri, jangan ngomong kecuali ngomong yang seperti ini. Bahkan bukan cuma ini dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Huzaimah Rasulullah mengingatkan La tusab La, la tusab Anfa anta so'imun Janganlah kamu dicela dalam keadaan kamu berpuasa. Bagaimana cara supaya kita tidak dicela? Coba saya katakan. Bagaimana cara supaya kita tidak dicela? Jangan kumpul banyak orang. Bukan begitu kan? Jangan banyak berurusan dengan banyak urusan. Kalau kita sudah kumpul banyak orang, banyak urusan dengan banyak urusan, memungkinkan kecelakaan. Makanya tadi para salah kalau berpuasa itu gimana? Di dalam rumahnya dia tidak keluar kecuali betul-betul kompak. Yang dia pikirkan betul di sana nanti aman puasa. Kalau kemudian terpaksa dia keluar, kemudian amal dengan orang dicela, Apabila ada seorang mencela kamu, maka katakanlah sesungguhnya saya puasa. Wa in kunta qaiman fajlis. Wa in kana qaiman fajlis. Kalau sekalipun kamu berdiri, maka duduk. Kalau kamu sudah berdiri, duduk. Kalau ada orang mencela kamu, kamu sudah berdiri, apa? Duduk. Sampai seperti itu. Supaya bisa apa? Supaya bisa puasa dengan utuh. Yang mana waktu itu tidak Baik Dalil-dalil yang menerangkan tentang masalah ini sungguh sangat banyak sekali. Di antaranya dalil Allah tidak menilai, tidak menganggap puasanya orang yang menahan makan dan minum kalau dia tidak meninggalkan menahan diri dari apa? Berkata dusta. Tidak bisa menahan diri dari mengamalkan berbicara dusta. Bahkan dalam riwayat yaitu al-khana, yaitu ngomong yang kobi, ngomong yang jelek. Dari penjelasan ini diterangkan oleh Imam Al-Manawi dalam kitab beliau Fathul Qadir beliau menyimpulkan di dalilun annal kadiba wa zura aslul fawahishi wa ma'dan nawadi bal huwa qarinu syirk Inilah rahasia kembali. Orang-orang yang tidak paham tidak mengerti. Orang yang paham akan kuat. Menahan mulut, menahan lisan, menahan bicara itu tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Lisan kita ini paling gampang sekali ya? berbicara. Kecerdasanlah yang menjadikan orang mudah menahan lisan. Di antaranya rahasia yang diambil faidah, kenapa Nabi menekankan secara khusus dalam menahan ibadah puasanya ini yang disebut anggota tubuh itu yang selain makan, minum dan syahwat adalah apa? Lisan. Kenapa ini menahan? Disebutkan diterangkan oleh beliau Imam Al-Nawawi ketika beliau membawakan dalil-dalil ini beliau memberikan syarat. Apa kata beliau? Ini tadi hadis-hadis Nabi tadi merupakan dalil sesungguhnya Al-Kabir wal Apa? Ngomong dusta ya. Dan Zuhur Bersaksi bohong palsu Itu adalah Aslul Fawais Apa? Kunci Pangkal sumber terjadinya Perbuatan-perbuatan fakisha Apa? Keji Coba lihat, mesti berangkat dari berangkat dari berani bohong, ya kan? Berkembang. Satu bohong menuntut bohong berikutnya. kan begitu kan? Menuntut bohong lagi berikutnya. Konangan, ketahuan, nanti berkembang lagi. ma berkembang lagi ya Pak. Diba berkembang lagi terus, tidak pernah berantai. Tidak pernah putus rantainya. Akhirnya bukan cuma mulut, tangan pun ikut, kaki pun ikut, hati pun ikut. Itu berasal awalnya dari apa? dari dari kejahatan lisan. Maka inilah kenapa Nabi menekankan tentang masalah ini. Bahkan sumbernya larangan itu dari sini. Sumbernya larangan dari sini. Bahkan lebih jauh korinus syirki. Apa? Kejahatan mulut itu dekat sekali dengan kejahatan syirik. Nah, Kejahatan kurang itu dekat dengan kejahatan syirik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Syirik dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan kejahatan mulut tidak bisa yang mulut itu sangat memungkinkan mudah orang untuk jatuh kemana? Kepada syirik. Di antaranya akan membawakan dalil dalam surat Al-Hajj ayat 30. Allah berfirman, "Fastani rijsa minal awtan Wastariku qawlat zur Ya kan? Dalilnya Jauhilah kalian Hal-hal yang kotor Dari berhala Kesirikan ya? Kesirikan kan? Dan jauhilah kalian dari berkata dusta Allah menyertakan melarang kita Supaya menahan diri dari Syirik dan bersama itu Allah juga melarang kita supaya menahan diri dari apa? Berkata dosa. Ini rahasia kembali yang diajarkan oleh Allah Jawa menjadikan kekuatan kepada kita di dalam masalah ini. Maka apa yang kita bisa petik kembali dinasihatkan oleh Syahrul Rahman Inna siyam alam yusra Lituhrama minal akli wa syarabi Sa'atin Sa'atin nahari Walakin maksudu maqsudu an nukassira sahbatan nafsi wa tansaka anana lisani an tatabbu awrati wal qawli bil batil wa nafadul jawariha an irtikabi ma kita tidak batal, tidak makan, tidak minum pada beberapa waktu di siang hari. Bukan itu. Target yang mau kita kejar bukan itu. Tapi tujuan yang Allah dan Nabi supaya kita kejar adalah supaya kita mukassirah sahwatan Supaya kita berhasil memecahkan apa? Sahwatnya nafsu kita. Ini tujuan pokok. Ya. Ini tujuan pokok. Dan supaya kita bisa menahan dari lisan kita yang mudah sekali berbicara, sangat gampangnya lisan kita kalau sudah berbicara mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau sudah bicara tentang kesalahan orang itu pun kita haji. Mudah. Ini kebanyakan Melihat kesalahan diri jarang, ya tak? Tapi kalau sudah melihat kesalahan orang itu begitu cepat. Ini salah satu hal yang diingatkan. Makanya nanti ketika melarang makan minum disertakan dengan jangan berkata dusta. Makan minum untuk memecah sahabat nafsu, berkata dusta untuk memecah selera ngomong. Ini ikhwan wa Mana dalil tentang masalah ini? Dalil ini dalil umum. Dalil di dalam surat Al-Hajj Memang ayat ini secara khusus Tapi maknanya adalah keumuman dari ibadah Apa Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 La yanalallahu ruhuha waladima'uha Walakin yanaluhu taqwa minkum Kata Allah dagingnya korban, darahnya korban tidak akan diterima oleh Allah. Tidak. Sekali kamu sama kita. Laparnya kita berarti itulah yang bukan sampai kepada siapa. Bukan. Hausnya kita itu bukan itu yang sampai kepada siapa. Bukan. Jauhnya kita dari suami kita, istri kita bukan itu hakikatnya sampai kepada Allah. Apa yang sampai kepada Allah? Takwa. Selama kita menjalani itu takwa apa tidak? Selama kita menjalani ibadah korban dijalani dengan takwa tidak? Selama kita menjalani ibadah puasa dijalani dengan takwa tidak? Ini yang dimaksudkan. Ikhwan wa kita berulang-ulang fillah, Allah dan lebih-lebih lagi peringatan ini diingatkan oleh beliau perkara yang paling besar tadi adalah perkataan dusta dan ghibah. Ini adalah paling besarnya penyakitnya nisa, ucapan kita. Dan sampai dikhususkan masalah ini di dalam puasa. Khusus. Beliau Syekh membawa beberapa dalil di antaranya dari dari Abu Bayyah al-Jarrah Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu sunnah man lam yakhribha." Puasa itu menjadi benteng selama tidak ada yang membakarnya. Apa maksudnya yang membakarnya? Selama tidak ada yang membakar puasa, eh, benteng dibakar, ya sudah. Kan tidak jadi benteng lagi kan? Kemudian Imam ad ini ketika menerangkan hadis hadis hadis ini mengatakan yakni gilgiba yang membakar benteng puasa kita itu adalah giba ngomongin orang lain apakah benar apakah tidak benar bicara ini kalau jangan ngomong orang kalau sudah menyebabkan sudah diam diam sudah diam kecuali sebatas yang memang diperlukan saat itu sudah dan ini kaidah hidup lainnya hidup. Waktu salah mengatakan Al-ghibah itu manusia Ghibah itu membakar puasa Wal istighfar kau Istighfar kepada Allah yang bisa menambahnya. Manis istata'a minkum alla ya'tiya bisawmin Mukrikin falyaqa. Siapa di antara kalian yang berpuasa untuk dia tidak membakar dengan hibah. Ubaidillah al salmani pernah berkata, "Ittaqu al mufattiri ittaqu al-mufattirin." Hati-hatilah kamu dengan dua orang yang membatalkan puasa. Jaga. Ada dua yang bisa membatalkan puasamu kamu jaga. Bahkan dikatakan batal. Apa? Al-ghibah wal hadid Apa? Ghibah dan Ikhwan rahmat bidin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini beberapa dalil yang dari dalil yang lain masih banyak tentang masalah ini. Dan di antara nasihat yang penting di dalam masalah puasa saat ini diterangkan oleh beliau beliau memberikan beberapa kaidah kepada kita agar kita ditolak oleh Allah bisa melakukan puasa di Beliau mengingatkan ada dua hakikat yang kita harus cerdas di dalam agama kita berkaitan dengan lisan. Kalau ini dua ini selalu kita bersikap cerdas, maka insya Allah kita akan punya perhatian yang besar untuk menguasai lisan. Hakikat yang pertama Diterangkan oleh Malik Sesungguhnya lisan itu di mana lisan itu ucapan itu kita kerjakan susah apa mudah? Mudah. Hati-hati. Lisan itu, ucapan itu keluar mata Tidak ada capek. Ya, mudah. Dan tidak perlu kadang-kadang sampai menggerakkan memberatkan yang luar biasa kita dengan duduk saja sudah bisa. Bahkan dengan bareng-bareng saja kita bisa. Sebenarnya lisan ini perbuatan yang secara doa sangat remeh. Karena remehnya biasanya kita menganggap apa? Remeh. Kan begitu kan? Jarang ada orang habis ngomong terus kemudian tadi saya mau apa ya? Jarang kan? Habis ngomong setelah itu Maka diingatkan oleh beliau, ingatlah lisan kita yang sangat remeh seperti ini. Tapi ternyata di sisi Allah Azza wa Jalla bukan remeh Ingatlah lisan kita yang remeh ini di sisi Allah bukan remeh, bukan. Dalil yang menerangkan tentang masalah ini sangat banyak. Ingat, ingat-ingat dalil ini terus supaya kita tidak gampang keterucut dalam bahasa Jawa. Ya, tidak mudah bablas. Bisa keren sesuatu yang menilai lisan kita itu tidak tidak sepele. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun Tidaklah sebuah lafaz satu lafaz keluar dari ucapan kita kecuali di sisi orang itu ada malaikat yang mencatat dari arah kanan dan nanti arah kiri. Perhatikan, ada malaikat setiap saat nyatut satu kata satu di Ini pemberat kita. Makanya kalau kita sedang ngomong banyak ingat tentang masalah ini. Bayar min kaulin illa ladaihi Kemudian firman Allah lagi yang lain dalam surat Az-Zukhruf. Am yasabuna annala la nasma'u ونجواه بلى ورسلنا لديهم يكتبون Apakah kalian menyangka kami Allah tidak mendengar sirah wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim para utusan kami para malaikat di sisi mereka dan Allah berfirman dalam surat Al Imran sanatu qalu kata Allah kami akan catat semua yang mereka berat berat kamu sih ini cara kita penggerak kita agar kita bisa puasa pada bulan Ramadan sebagaimana puasa lisan kita. Ingat nasihat ini. Kemudian dari yang lain masih banyak. Sekarang kita masuk pada hakikat yang Wasallam, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan kepadaku sebuah dia adalah amalan yang mudah bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan. Tak butuh Allah, wala tusyriku Pertama, kamu beribadah kepada Allah jangan syirik. Waktu kamu sholat, kedua kamu sholat. Waktu dia zakat, kemudian kamu tunaikan zakat. Waktu sumah Ramadan, kemudian kamu puasa pada bulan Ramadan. Waktu hijjul baik. Ini menunjukkan apa? Rukun would you لا يلقى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب sesungguhnya seorang hamba adalah sungguh dia benar-benar telah berbicara tidak menyampaikan perkataan itu terasa. Jadi dia tidak terasa. Dia ngomong cuma satu kata, kata ini yang diomongkan dia tidak terasa. Kemudian apa? Perkataan satu kata yang Allah murka tidak terasa ini membawa dia ke dalam neraka sejauh perjalanan antara timur dan barat. Mari kita jadi pemberat yang pertama tadi kita kembali secara umum melihat yang mau kita katakan itu selalu dicatat. Yang kedua, lebih banyak perkataan itu selamat atau kenyataan yang tidak selamat. Hah? Lebih banyak tidak selamat. Kalau dua-duanya ini kita ingat terus, kita jadikan pemberat, insya Allah kita akan bisa berpuasa pada bisa. Kemudian satu yang terakhir yang tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan puasa apa? Khususul khusus. Itu puasa apa? Siyamul qalbi. Puasa. Orang beriman agamanya petaknya yang asal di mana? Di hatinya atau di anggota tubuhnya? Di hatinya. In saluhat jasa. Kalau hatinya baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau hatinya sudah rusak, rusak seluruh tubuh. Cuma tunggu waktu. Pada saatnya akan meletus. Maka puasa ini mendidik kita untuk puasa hati. mana maksudnya puasa hati? Diterangkan oleh Sabda Rahman Wasiyamul qalbi min arfa wa isya Puasa hati ini adalah dari tingkatan yang paling tingginya orang yang berpuasa. Tingkatan yang paling tingginya orang yang berpuasa. Yaitu khusus khusus yang tadi disebutkan oleh siapa? Imam Al-Ghazali. Kafa amma siwa Allah bil kulli di mana hati itu menahan tidak boleh ada yang masuk di dalam hati harapan apapun yang ada di dalam hati selain daripada Allah. hati itu tidak pernah sibuk kecuali kepada Allah. Nanti insya Allah kita akan tambahkan penjelasan nanti. Bagaimana yang dimaksud di sini? Ibaratun ansawil qalbi anil jimamid diniyah wiyati wal dunia wiyat anil himamid daniyati wal afkari wiyat wa kaffihi amma siwallahi bil kulliyati fahuwa ikbalun bi kullil hamdi ala Allahi jalla wa hala wa sirafan an ghairillahi subhanahu wa ta'ala yang dimaksud kuasa hati adalah menahannya hati dari keinginan-keinginan yang rendah. Hati itu tidak punya keinginan-keinginan yang rendah. Keinginan yang paling tinggi itu apa? Apa? Surga Allah. Lebih dari itu yang paling tinggi lagi bertemu dengan Allah melihat wajah. Kuasa hati berarti hati itu ditahan Jangan punya keinginan yang di bawah. Hati harus punya keinginan yang paling tinggi, yaitu apa? Liko Allah, bertemu dengan melihat wajah Allah. Bagaimana bertetangga dengan Allah? Bagaimana dekat dengan Allah? Bagaimana diajak bicara oleh Allah? Nanti pada waktu di Ini hati sehingga orang yang puasanya seperti ini, dia menahan diri dari keinginan yang rendah dan dari berpikir-berpikir yang dunia. Dunia itu rendah apa dunia? tidak ada pikiran di dalam dirinya itu dunia. Ditahan hati itu, jangan masuk memikirkan dunia. Tidak ada di dalam hati itu kecuali sebagaimana Nabi ketika pernah kontak Sallallahu Alaihi Wasallam, la aisyu illa aisun La aisan la Tidak ada hidup kecuali hidup. Hatinya terbibit Di mana diterangkan oleh beliau walaupun qalbu huwa mahal sa'adah wa Hati itu tempatnya bahagia dan sengsara. Orang yang hatinya bisa puasa tidak pernah sengsara pernah dirasakan oleh itu. Itu yang disebut di dalam dalil kekasih Allah. Yaitu apa? La khaufun alaihim waladu yahzanun. Mereka itu tidak pernah sedih, tidak pernah. Kenapa? Karena hatinya mereka kepada Allah yakin dengan Allah, dekat dengan Allah, dunia itu tidak ada apa-apa Istrinya, suaminya, anaknya, hartanya, jabatannya, nggak pernah melintas Istrinya tidak senyum, hilang juga senyum kita. Tidak mudah, kelihatannya sih biasa, tapi coba praktek. Istrinya suruh senyum, kita bisa biasa-biasa. Terus istrinya suruh, wajahnya suram, kita masih bisa biasa-biasa. Inilah orang yang hatinya hanya milik Allah. Istrinya senyum biasa, kamu senyum itu bukan kehebatan kamu. Kamu senyum itu Allah yang takdirkan kamu tersenyum. Saya bersyukur pada Allah. Saya tidak tergila-gila pada kamu. Kamu cemberut biasa. Kamu cemberut itu bukan karena kamu. Allah takdirkan kamu cemberut. Allah menguji saya supaya saya tidak terfitnah dengan kamu terus-terus. Allah takdirkan kamu cemberut kepada saya. Ada saat-saat saya kaget dengan kamu, ada saat-saat saya senang dengan Biasa. Dunia itu biasa, sudah nggak pernah berbekas dia. Bisa makan, tidak bisa makan, biasa. Inilah orang yang hatinya hanya untuk Allah. Kalau kita ditanya kenal Allah, insya Allah kenal semua. Rohku siapa Allah, ya kan? Kamu jangan sirik, iya, tapi ujiannya itu di situ. Ujiannya di situ. Saat-saat ada lapang, ada sempit, ada masalah, tidak ada masalah, dunia ini punya pengaruh, punya dampak terhadap kehidupan. Tapi memang berbeda. Memang orang hebat itu selalu gitu, berat. Ini harus dididik diri kita kalau ingin menjadi orang-orang yang seperti ini. Inilah rahasia yang tersembunyi mutiara yang tertutup rapat di dalam tidak berhenti. Masya Allah. Beliau mengingatkan inna ma furida shaum liyasulla min sudur sakhaina. Kita diwajibkan oleh oleh Allah berpuasa supaya dada kita ini hidup. Dada kita yang selama ini terdampar di dunia kacau, di hutan gomblimang yang gak karuan kemana kita berangkat, di bulan Ramadan ini tidak ada kita penuh. Itu loh sebenarnya bicara. Ini khonafidin wa harus wa muslimin Allah. Ini nasihat yang sangat penting disampaikan oleh beliau karena waktu yang sudah cukup mau habis. Sebenarnya pembahasan tentang masalah ini sangat banyak. Cuma kita ringkas sekarang nasihat yang dibawakan oleh beliau dari perkataan Al-Imam alhamdulillah Rajab Al-Hambali dalam kitab Min Lata Lata Ibn Ma'ad. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Wassahimuna ala tobaqatani Orang yang berpuasa itu ada dua tabaqah Maksudnya ini berpuasa yang diridhoi oleh Allah Bukan yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali apa tadi? Dapat ganda. Tidak. Orang yang berpuasa yang dia dapat dari hasil ciri puasa Ini yang dapat ya. Kita bukan bicara yang tidak dapat. Yang tidak dapat sudah tidak usah bicara. Sekarang kita berbicara orang-orang yang hebat. Orang-orang yang baru sudah selesai kita bicara. Kata keluarga orang-orang yang hebat. Yang berhasil dengan puasanya itu ada dua tingkat Tingkatan yang pertama, man taraka amahu wa syarabahu wa syarabatahu lillahi ta'ala yarju inna. Orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, sahabatnya ikhlas untuk Allah, ikhlas ya, ikhlas untuk Allah, dan dalam keadaan dia berharap yang ada pada sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Surga. Dia ingin mendapatkan janji-janji surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan dia ikhlas puasanya. Tapi tidak lebih jauh dari itu. Yaitu apa? Agar dimasukkan oleh Allah di pintu rayyan, ya kan? Di surganya Allah dan sebagainya. Fahadah fatta jarama Allah di amal. Kata Ibnu Rajab al-Hambali orang ini sudah berjual beli dengan Allah dan sudah berdagang dengan Allah dengan benar. Wallahu taala yudayyi'u ajra man ahsana amal. Allah tidak akan menyanyiakan balasan orang yang telah berbuat baik di dalam amalnya. Wala yuhiqu ma'ahu min amilihi. Allah tidak merendahkan, bal yurabbit alaihi a'dama rizqi. Allah berikan dia untung dengan untung yang berlipat. Diberi keuntungan yang berlipat. Sebagaimana dalam hadis Nabi pernah bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an Ittaqallah ittiqa'anillah Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena kamu bertakwa kepada Allah illa ataqallahu khairan minhu kecuali Allah datangkan yang lebih baik. Hari ini ada orang beriman meninggalkan makan, minum, sahwat, ikhlas karena Allah mendapatkan mengharap balasan pahala Allah, Allah balaskan. Balas. Ini tingkatan orang. Orang ini nanti insya Allah akan menuai sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 20 apa? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyabil khal. Makanlah kamu di surga, minumlah kamu, gembiralah kamu dengan apa yang disebabkan kalian telah berlalu dulu di dunia kalian susah, kalian capek, pada hari hari dulu kamu tidak ada. Ayat ini diterangkan Imam Mujahid turun pada orang-orang berpuasa. Maknanya orang berpuasa tingkatan ini nanti di surga bergembira dengan apa? Surga. Kemudian atau kapital. Tingkatan yang lebih hebat. Yang lebih tinggi. Maria sumo di dunia apa sih Orang yang dulu di dunia dia berpuasa meninggalkan menahan seluruh selain dari Dia ikhlas menahan makan minumnya Harapan dia yang paling tinggi kalau dia masuk surga itu bukan menikmati surga itu tidak. Tapi apa? Bertemu dengan Allah. Harapannya yang Allah saya bisa bertemu dengan Allah. Ini yang paling tinggi. Orang yang berpuasa seperti ini luar biasa adabnya. Apalagi kok yang haram hidupnya saja tidak akan Ya kan? Dunia saja diambil sedikit Walaupun boleh tidak harap saja dia dia jaga. Dia jaga betul hidupku untuk akhirat, untuk bertemu dengan Allah. Orang seperti ini fayaqadul rassa sawamah kepalanya dan semua yang ada di kepalanya apa yang ada di kepala? Mata, telinga, hidung, mulut. Lebih-lebih lagi apa? Otak yang dibuat apa? Mikir dijaga semuanya dari selain Otaknya saja kalau mikir yang berpikir apa? Yang berpikir pertemuan dengan Allah. Ini kata beliau dan ini ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayah kadul raksa wa mawah. Wayah kadul badna wa Dia menjaga perut dan semua yang terlibat di perut. Yang terlibat di perut semuanya. Ini wilayah dari dada ini sampai sini. Semua itu dari dalam, termasuk jantung hati dijaga semua. Wajah turun mauta Dia selalu mengingat kematian. Kalau kita puasa yang diingat bukan puasa. Bukan puasa itu. Dia mengingat kematian. Dia mengingat hari-hari sengsara nanti di akhirat hatinya selalu menginginkan akhirat fayatruku zinata dunia anhal perhiasan dunia yang dihalalkan oleh Allah saja dia dia tinggalkan bukan cuma di Ramadan di luar Ramadan saja banyak dia punya cuma sedas apa yang dia bisa ambil manfaat kemudian apa kata Ibnu Rajab al-Hambali farada orang seperti ini Idul Fitri hari raya Idul Fitrinya Yaumal Qiyamah dia baru senang merasa berduka, wajahnya cerah. Kalau sudah hari di mana dia saat bertemu dengan dengan Allah. Cerahnya wajah adalah dekatnya kematian. Ini mereka. Maka lihatlah Rasulullah SAW ketika beliau mau ajar ya, anaknya Fatimah sedih. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Fatimah, jangan kamu sedih. Tidak lama lagi bapakmu akan bahagia. Tidak lama lagi bapakmu akan istirahat dari penderitaan dunia. Tidak lama lagi bapakmu akan menikmati kebahagiaan ketenangan. Makanya nabi-nabi itu dipilih dipilih oleh Allah untuk tetap di dunia menjadi orang beriman dengan bertemu dengan Allah pilih mana? Nabi Muhammad bertemu dengan Allah yang Nabi Yusuf tawafani Muslimah, wa alhiqni Ini biar